Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali isikan sebagian waktu kita untuk Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan juga syafaat di yom qiyamah nanti amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam lingkup studi Islam cukup banyak materi-materi dan pokok pembahasan di antaranya adalah pembahasan tentang usul. Dalam setiap ilmu ada usul, ada prinsip, ada acuan, dan ada kaidah-kaidah. Dalam fikih ada usul fikih yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menggali hukum-hukum yang kemudian nanti pada tataran praktisnya itulah yang dinamakan dengan fikih. Dalam tafsir juga ada usul, usul tafsir, prinsip-prinsip dasar seseorang yang akan menggeluti di dalam dunia tafsir Al-Quran. Dalam hadis juga ada usul hadis atau mustalah hadis yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan ilmu hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang usul fiqh yaitu prinsip-prinsip acuan-acuan dasar yang dijadikan pokok pembahasan ketika seorang akan mengeluarkan sebuah produk hukum, akan mengeluarkan sebuah fatwa dan lain sebagainya. Hadirin dalam pembahasan tentang usul fiqh ada pembahasan yang menarik yaitu tentang al-maslahah ataupun kaidah al-masalih al-mursalah bahwa produk hukum nanti itu tidak bisa lepas dari sebuah kemaslahatan bahwa nantinya acuannya adalah acuan kemaslahatan. Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa di Anil Rasul menyebutkan bahwa al-maslahah didefinisikan sebagai al-manfaat. Jadi maslahat itu adalah manfaat yang bentuknya bisa ada dua dimensi. Yang pertama adalah meraih manfaat, yang kedua adalah menolak kemudorotan. Jadi masalah tidak hanya mencari manfaat, masalah juga dipahami sebagai menolak beragam madorot kesusahan-kesusahan yang bisa lahir jika tidak mengeluarkan produk hukum tersebut. Jadi bisa dua, bisa jalbul maslahah, jalbul manfaat, mencari dan menghasilkan manfaat-manfaat, ataupun dapul mafsadah, menolak terjadinya kerusakan-kerusakan, kemudorotan dan sebagainya. Ada beberapa ciri dari ataupun dalil dari sebuah maslahat. Yang pertama, yang kita yakini bahwa tidak ada sebuah hukum baik itu dalam perintah-perintah Allah maupun dalam larangan-larangannya yang bertentangan dengan konsep maslahat. Ya. Tidak ada hukum dalam konteks perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya yang justru bertentangan dengan maslahat. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu adalah untuk kemaslahatan dan ketika Allah melarang sesuatu juga dalam rangka untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Dan banyak kasus-kasus yang terjadi bisa kita amati mungkin kenapa seseorang itu begitu berat untuk menjalankan sebuah produk hukum Allah, sebuah hukum Allah karena belum memahami konteks maslahatnya ini atau dalam waktu yang sama ada juga ya, yang justru berlebih-lebihan dalam konteks maslahat. Jadi segalanya boleh karena ada maslahatnya. Oh ini boleh karena ada maslahatnya. Sehingga kemudian produk-produk hukum yang dikeluarkan itu semata-mata hanya mengusung sebuah kemaslahatan. Sehingga dirumuskan batasan-batasan atau yang lebih kita kenal dengan goabit al maslahat batasan-batasan yang bisa dijadikan acuan bahwa itu memang sebuah maslahat yang tidak bertentangan dengan aspek syariat Islam itu sendiri. Dan wilayah maslahat itu bukan hanya dalam konteks muamalah, dalam konteks ibadah-ibadah makhluk juga ada maslahatnya. Bukan kita yakin bahwa ketika kita menjalankan sholat itu banyak nilai maslahat dari sholat tersebut Bukankah juga kita yakin ketika kita menjalankan sebuah ritual ibadah puasa juga kita memahami bahwa dalam ritual ibadah puasa itu ada maslahat yang diinginkan oleh kita semuanya dan itu merupakan satu konsensus satu konsekuensi dari perintah-perintah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang menarik di Austria ya, bulan puasa kemarin saya ke sana itu banyak yang kemudian mempertanyakan kenapa oleh mereka ya, oleh penduduk Austria ya, Eropa pada umumnya kenapa babi itu diharamkan alasan plastiknya itu karena banyak cacing kan begitu kan ya, cacing yang kemudian itu adalah sumber penyakit namun dengan kecanggihan teknologi bahwa cacing itu bisa juga musnah dengan dipanaskan pada derajat yang sangat panas. Jika dipanaskan maka cacing tersebut akan mati. Sehingga tidak ada lagi bahaya dari mengkonsumsi daging babi. Kata mereka begitu dengan ketangguhan teknologi. Ya. Bahwa unsur-unsur yang rusak itu bisa dihapuskan, bisa dihilangkan dengan adanya kecanggihan teknologi dipanaskan dengan sekian derajat itu bisa hilang. Sehingga kenapa kemudian Islam mengharamkan babi? Dan kita tahu bahwa di Eropa itu, ya, babi itu menjadi makanan yang biasa, tetapi mereka tidak makan anjing. Anjing tidak makan. Alasannya secara ilustratif mereka mengatakan karena anjing itu teman kami katanya nggak mungkin kami makan teman sendiri ya, karena ya, anjing itu kan mereka tidur bareng ya mereka ngasih makan ya anjing itu seperti keluarga sendiri kan ya. bahkan mungkin tempat tidurnya juga lebih baik daripada tempat tidur manusia gitu jadi mereka alasannya tidak makan anjing karena anjing itu teman sendiri katanya sehingga ada beberapa masih yang yang mengomentari secara logis juga kalau begitu babi juga tidak kami makan karena babi teman kami gitu jadi karena babi juga teman kami ya tidak kami makan. Sama dengan kenapa kamu tidak makan mbak anjing karena anjing teman kami. Sama babi juga teman kami. Tapi alasan itu adalah alasan yang dibuat-buat. Ternyata ditemukan kembali bahwa ya, babi itu di antara hewan yang tidak punya leher. Padahal menyembelih itu adalah memotong urat leher maka berarti proses proses penyembelihannya bukan disembelih tetapi dengan dipukul biasanya. Sehingga darah yang di sini sumber penyakit itu tidak bisa hilang. Dan beragam lagi kemudian jadi diteliti oleh para pakar dan menemukan konteks maslahat dari mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia tidak sampai pada konteks maslahatnya, ada konsep atasli bahwa seluruhnya yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah tidak mungkin untuk menyusahkan hamba-hambanya. Jadi bila kita memahami wilayah taslim, tetapi wilayah maslahat itu bukan wilayah taslim, wilayah mencari sisi-sisi yang bisa dijadikan sebagai satu motivasi dalam rangka kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu batasannya adalah bahwa masalah itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ada mu'aradatiha linasil Qur'an Ketika orang membahasakan masalah maka maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Jika bertentangan, maka maslahat itu dikatakan sebagai maslahat al-mulghi, yaitu maslahat yang tidak dianggap oleh syariat. Nah, konteks maslahat ini akan menjadi sebagai acuan yang cukup besar di, dalam konteks sekarang, di mana seseorang juga akan melakukan sesuatu manakala ada unsur maslahatnya. Maka di sinilah usul fik ya, hadir untuk memberikan satu solusi-solusi di dalam membaca kemaslahatan-kemaslahatan dari seluruh ya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, abawit asani ada mu'aradatuha dari hadis, tidak boleh juga bertentangan dengan hadis. Jika kemudian kemaslahatan yang ingin diraih merupakan sesuatu yang dilarang oleh hadis, maka ya, aspek kemaslahatan itu atau kemaslahatan itu termasuk dalam kategori al maslah al-mulawiyah, maslahat yang dinafikan, maslahat yang tidak dianggap. Laktibaro lihazil maslahat tidak dianggap sebagai sebuah maslahat dalam ajaran Islam. Yang ketiga ini yang yang satu dan dua tidak ada masalah. Yang ketiga adalah masalah tersebut bukan bersifat lokal dan tidak bersifat sementara. Masalah itu harus menjadi maslahat yang sifatnya permanen dan berlaku untuk seluruh manusia. Kalau sebuah daerah ya, mengusulkan sebuah peraturan hanya untuk kemaslahatan daerah tersebut, maka ini tidak termasuk bagian dari maslahat dalam syariat. Masalah tersebut juga harus dipandang masalah oleh orang lain. Misalnya kita masuk ke toilet itu membayar uang 500 ataupun 100 ribu rupiah. Ya. Maka itu harus dijadikan maslahat bukan hanya oleh yang memiliki toilet itu tetapi oleh orang yang masuk ke dalam toilet dan tidak boleh hanya berlaku di sebuah wilayah saja tetapi harus berlaku amah bahwa semuanya mengakui ada maslahat pada hukum tersebut karena seringkali dibuat maslahat tetapi hanya untuk kalangan tertentu saja membuat produk hukum yang itu memang ada dampak masalahnya, tetapi masalahnya hanya untuk kelompok tertentu atau atau untuk area tertentu, untuk wilayah tertentu, untuk bangsa tertentu. Nah, masalah dalam syariat Islam itu harus menjadi sebuah masalah yang dibaca oleh seluruh manusia bahwa itu masalah. Kalau ada sebuah komunitas yang belum membaca itu bukan masalah, maka termasuk masalah yang tidak dianggap juga dalam syariat ada nggak masalahnya? Oh ada masalahnya. Tetapi bagi kami tidak masalah. Ya berarti masalah itu adalah sifatnya temporal dan sifatnya hanya terbatas pada komunitas dan kalangan tertentu. Nah ini aspek masalah. Dan ciri khas dari Islam bahwa masalah itu juga tidak diukur dalam bentuk maslahat material tetapi maslahat immaterial jadi maslahat yang dijadikan acuan itu bukan maslahat duniawi ya. Tetapi juga maslahat yang menjadi acuan maslahat-maslahat immaterial, maslahat spiritual, maslahat ruhiyah. Sholat mungkin tidak ada maslahat secara materi yang kita dapatkan dari sholat. Makanya salah kalau orang itu sholat niatnya supaya kaya. Tetapi ada yang nanya, bisa boleh nggak kita sholat niatnya supaya kaya? Sholat itu bukan untuk supaya kita lebih kaya atau lebih berhasil dan lain sebagainya. Meskipun ada sholat hajat. Sholat itu kita lakukan karena memang kita membutuhkan sholat dan sholat adalah sebuah media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah sholat lebih berhasil hidupnya itu adalah bonus. Tetapi ketika setelah sholat tidak berhasil juga, maka tidak mengatakan bahwa sholat itulah penyebab saya tidak berhasil. Karena orang yang kemudian begitu paradigmanya. Kenapa kita yang rajin sholat kemudian tidak begitu berhasil di dalam kehidupan. Orang yang mengabaikan sholat justru malah berhasil dalam kehidupannya. Namun perhatian ini tidak demikian. Sholat itu tidak ada tujuan untuk memperkaya seseorang. Tetapi maslahat dari sholat itu banyak yang bisa kita raih. Banyak yang bisa kita baca. Terutama dalam konteks maslahat ketenangan, maslahat imaterial yang ini juga bisa dibaca oleh seluruh ya, orang yang menjalankan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi masalah yang dianggap oleh syariat itu manakala masalah atau manfaat itu berlaku bukan hanya dalam konteks duniawi tetapi masalah itu juga menjadi masalah ukhrawi. Makanya yang dijadikan landasan-landasan untuk menentukan masalah itu ada lima yang bisa kita katakan sebagai al-kuliyat al-khamis. Yang pertama, masalah itu dalam rangka menjaga agama, hibzu ad-din, hibzu ad Yang kedua adalah hibzu an menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hibzu al-akal, menjaga akal. Yang keempat adalah hibzu an menjaga keturunan. Ya. Dan yang kelima adalah hibzu al-mal, Lima prinsip-prinsip dasar inilah yang harus dijadikan acuan ketika seseorang ingin menentukan sebuah masalah. Bahwa masalahnya harus terkait dengan masalah agama. Ada nggak masalah untuk agama? Makanya diaturlah di dalam Islam pokok-pokok akidah dan pokok-pokok ibadah untuk menjaga agama. Diperintahkanlah ibadah-ibadah dalam Islam. Diperintahkanlah akidah-akidah dalam Islam. Semata-mata menjaga agama seseorang. Jika kemudian perintah-perintah agama ini diabaikan, maka seseorang akhirnya ya, secara keberagamaan tidak terjaga. Menjaga nyawa, maka dilarang membunuh dengan alasan apapun. Wala taqulu nafsan haramallahu illa bilhaq bahwa membunuh termasuk dosa besar bahwa membunuh saksinya juga berat semata-mata untuk menjaga nyawa manusia. Jadi kalau ada sebuah aturan yang justru melegalkan perzinahan misalnya dengan alasan ini kan ada masalah, masalahnya adalah untuk memberikan lapangan kerja baru maka kita baca bahwa masalah itu hanya temporal. Masalah itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Bagi orang lain tentu lebih besar masalahnya. Bagi orang lain bukan sebuah masalah tetapi justru bertentangan dengan masalah yang ada. Maka ada sebuah anak menjaga keturunan. Itulah dilarangnya zina. Diaturlah tata cara pernikahan yang benar demi menjaga keturunan dan lain sebagainya. Kemudian menjaga akal, hifzul akal. Maka diaturlah beberapa aturan-aturan yang kemudian akan memelihara akal manusia agar kemudian bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir adalah hidup almar menjaga harta. Jadi menjaga harta itu merupakan kewajiban seseorang seperti menjaga agama, seperti menjaga nyawanya, seperti menjaga ini Makanya ketika seseorang pernah dalam konteks masalah ini di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di musim peceklik ada seseorang yang mencuri dan kemudian tidak dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab. Sehingga banyak yang mengkritisi kebijakan dan ya, ketetapan dari Umar tersebut Kenapa Umar tidak memotong tangan? Padahal itu jelas bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim yang menyuruh memotong orang yang mencuri. Maka alasan Umar adalah maslahat, yaitu bahwa saat itu ternyata musim paceklik, amul majaa. Dan ternyata orang yang mencuri itu sudah sekian hari tidak makan. Justru kata Umar yang bersalah itu adalah saya. Yang bersalah itu adalah saat itu adalah negara karena negara tidak memperhatikan orang-orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya dan lain sebagainya. Nah ini sudah menjadi sebuah tatanan yang baik di dalam Islam bahwa Islam dengan maslahatnya dari seluruh perintah-perintahnya, dari seluruh aturan-aturannya yang merupakan perintah dan larangan, tidak pernah lepas dari maslahat yang akan dicapai oleh seseorang Masalah itu bisa menghasilkan sebuah manfaat ataupun menolak terjadinya sebuah madarat ataupun hal-hal yang bisa menyusahkan kehidupan seseorang. Namun masalah harus dibaca oleh keseluruhan manusia, bukan oleh individu-individu tertentu ataupun oleh komunitas tertentu atau oleh sebuah wilayah tertentu. Tapi masalah itu dibaca oleh seluruh manusia bahwa itu masalah. Dan masalah itu harus berlaku permanen tidak boleh berlaku dalam konteks-konteks tertentu memang ada maslahatnya, tetapi pada konteks yang lain tidak ada masalahnya dan demikian seterusnya. Dan masalah itu dalam kerangka untuk menjaga lima hal yang termasuk prinsip-prinsip yang harus dijaga dan kewajiban setiap muslim menjaga agamanya, menjaga nyawanya, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Nah, dan itulah di dalam maslahat juga ada urutan-urutan. Ada maslahat yang sifatnya dororiyah, sifatnya primer. Ada maslahat yang sifatnya hajiyah, yang sifatnya adalah sekunder. Dan ada maslahat yang sifatnya tahsiniyah, yaitu penyempurna. Sifatnya adalah sifatnya penyempurna. Dan maslahat yang harus dikedepankan adalah maslahat yang sifatnya primer. Barulah maslahat yang sifatnya sekunder. Barulah kemudian yang terakhir maslahat yang sifatnya adalah penopang ataupun penyempurna. Maslahat yang primer itu tidak bisa dinafikan. Harus dilakukan agar masalah primer itu berlangsung. Sementara maslahat sekunder jika bertentangan dengan masalah primer, maka yang didahulukan adalah maslahat sekunder. Inilah ya sebuah acuan di dalam ajaran Islam yang merupakan ataupun menunjukkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam hadir itu untuk memberikan maslahat, bukan hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk seluruh manusia. Namun terkadang manusia belum mampu membaca maslahat-maslahat tersebut atau mereka hanya mampu membaca sekian maslahat dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan ternyata banyak yang kemudian mengakui bahwa maslahat-maslahat dari syariat-syariat Islam itu sudah dirasakan oleh siapapun dan itu menunjukkan bahwa agama ini tidak pernah mengabaikan sisi manfaat dan sisi maslahat. Justru sisi maslahat dan manfaat merupakan hal yang penting dan syariat agama ini penuh dengan syarat dengan maslahat, syarat dengan manfaat. Dan inilah yang menunjukkan kesempurnaan dari ajaran agama kita. Makanya masalah inilah yang harus kita kedepankan. Namun tentunya untuk menentukan sebuah masalah itu juga membutuhkan acuan-acuan terutama dalam bentuk doabit batasan-batasan sehingga masalah itu tidak bertentangan dengan nilai ataupun esensi dari syariat ini dan masalah itu juga merupakan masalah yang dianggap oleh syariat ini. Nah inilah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pengantar tentang materi al-masalih al-musalah al-maslahat yang dianggap di dalam syariat agama dan produk maslahat eh, produk-produk hukum juga harus mengacu kepada maslahat maslahat ini demikian apa yang bisa mengantar materi ini kalau ada yang ingin kita diskusikan dipersilakan aku lupa oleh wastaghfirullahi wa lakum jazakumullahu khair warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai eh, mengenai kemaslahatan dari agama kita kita nggak meragukan tapi e, karena di negara kita yang pluralistis ini e, dalam menegakkan hukum Islam kan banyak hambatan misalnya mengenai e, untuk mencegah jangan orang terlalu mudah membunuh itu kisah sebenarnya sangat efektif untuk ini yang mencuri di sana juga ada hukumnya berzina juga ada hukumnya tapi di satu segi karena pluralistik ini banyak hambatan kalau hambatan itu dari yang non muslim masih mendingan ini dari yang Islam sendiri sampai jauh eh, bagaimana kita dalam menyikapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, dalam membaca seluruh syariat-syariat Islam, terutama syariat yang besar dalam tanda kutip. Syariat yang sifatnya adalah sosial, sifatnya bukan internal, bukan individual, sifatnya adalah kolektif. Seperti syariat kisos, syariat potong tangan itu kan sifatnya kolektif, tidak bisa secara personal. Tapi kalau secara seperti sholat dan sebagainya sifatnya sangat personal. Ada dua hal. Yang pertama, jika kemudian terjadi hambatan-hambatan dalam mengaktualisasikan ya, ajaran-ajaran Islam besar tersebut, maka yang pertama harus diyakini secara prinsip bahwa itulah solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Islam. Tidak boleh kemudian mengingkari solusi tersebut, meskipun pada tataran aplikatifnya belum mampu melaksanakan. Karena mengingkari hukum-hukum Islam itu merupakan sebuah kesalahan jadi pada tataran prinsip seseorang harus mengakui bahwa itulah solusi yang terbaik yang ditawarkan oleh Islam. Ya mungkin dalam ekonomi itulah bahwa riba itu diharamkan oleh Islam. Itulah solusi yang terbaik. Tapi ketika belum mungkin, ya karena beragam, tadi mungkin ada dilema pluralitas, dilema ketidakkuatan seni-seni Islam dalam masyarakat, dilema pemahaman yang masih belum utuh terhadap syariat Islam, yang mana hanya memahami syariat itu dalam konteks ritual ibadah. Secara aplikatif tidak mungkin dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dibenahi sebelum kemudian mengaktualisasikan syariat yang besar itu. Yang kedua, tadi yang pertama adalah secara prinsip seseorang tidak boleh ya, mengakui ada produk hukum lain yang lebih baik dari produk hukum Islam. Itu secara prinsip merupakan sebuah keyakinan yang cukup. Yang kedua, pada tataran aplikatif, maka ada proses tadarus ataupun proses pentahapan. Bukan berarti kita tidak mau menjalankan itu, tetapi kita masih bertahap untuk menjalankan hal tersebut. Nah, jadi bukan berarti kita mengabaikan hukum-hukum Allah yang sudah memang jelas secara tekstual ada di dalam Al-Quran dan Hadis, tetapi kita sedang melakukan proses pentahapan tadarus untuk melangkah kepada aplikasi hukum tersebut. Maka tadarus itulah dilakukanlah kemudian istiadat-istiadat. Misalnya tadarusnya sebelum kepada kesana, maka tadarus orang yang mencuri misalnya di penjara tetapi itu hanya merupakan tindakan awal, bukan sebuah tindakan akhir dan bukan keputusan final yang sesungguhnya dari sebuah syariat Karena dalam Islam juga mengenal sistem takdir, yaitu sanksi. Sanksi itu tadi penjara juga bagian sanksi al-habsu ya. Ada konsep konsep al-habsu, jadi orang di dipenjara terlebih dahulu. Ada konteks juga takdir, yaitu diberikan hukuman, misalnya harus membayar denda sekian dan lain sebagainya. Nah, prinsip tadarus ini nanti yang sedang dilakukan. Karena tadi kita berhadapan dengan sekian halangan-halangan apakah tadi internal atau eksternal. Memang yang lebih berat ketika halangan itu dari eksternal. Padahal ini adalah masalah prinsip. Prinsip itu masalah sebuah keyakinan. Yakinkah kita bahwa ada syariat itu dalam Al-Quran dan Hadis? Ada aturan ada hukumnya dalam Islam dan hukum, itu adalah hukum yang terbaik meskipun pada saat ya, pada praktiknya belum kita mampu mengaplikasikan itu karena keterbatasan apa yang kita ini. Nah inilah kita membaca dua hal tadi. Bagaimanapun secara prinsip kita harus mengakui bahwa itu adalah merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keislaman seseorang, dari bangunan Islam kita yang sempurna. Jika belum maka bangunan kita Islam kita belum sempurna. Tapi pada masa yang sama sisi uh, praktika, sisi praktisnya bahwa kita sedang melakukan tadarus untuk mencapai sisi yang ideal dari prinsip-prinsip ajaran Namun jika kemudian ada yang mengatakan tidak ada sebetulnya atau tidak cocok lagi kan juga <laughs> bahwa tidak akurat lagi ya itu hanya cocok untuk kalangan Arab saja seringkali kenapa kemudian orang Arab itu dijadikan prinsip percobaan gitu ya jadi cocoknya untuk orang Arab karena kebetulan orang Arab memang begitu katanya karakternya keras jadi kalau orang Indonesia kan berlembut jadi di penjara aja kalau jelas tapi ternyata tidak ya <laughs> di penjara malah tidak jelas dan lain sebagainya malah justru mereka senang di penjara karena dapat fasilitas ya makan gratis dan sebagainya setelah keluar dari penjara juga kembali. Makanya dalam surat An-Nur ayat 6 jelas. Wala takhutkum bihima rokfatun fidillah. Jangan kalian sedikit pun merasa belas kasihan terhadap orang yang diberi sanksi oleh ajaran Islam. Jadi kalau muncul rasa belas kasihan justru dilarang. Justru belas kasihan yang muncul karena seseorang itu tidak dihukum sesuai dengan hukuman yang ditetapkan. Kita kasih ya. Karena siapa yang tidak dihukum di dunia dengan hukum yang yang jelas, hukum yang pasti, maka dia ya, tidak akan lepas dari hukuman Allah di hari kiamat. Tetapi mereka yang dihukum di dunia dengan hukuman yang sudah pasti, maka dia akan dibebaskan dari hukuman di akhirat. Makanya para sahabat dahulu ada seorang wanita berzina ya, Ah, wanita Ansari Medina datang kepada ya Rasul. Dan ini coba kita lihat dimensi eh, praktis dari Rasulullah. Kalau prinsipnya bahwa dia harus dihukum rejam. Tapi ketika datang kepada Rasul, ya Rasul saya telah berzina, hukumlah saya. Kata Rasul, kamu sudah hamil ya? Saya sedang hamil. Ya, kalau begitu engkau harus selesaikan dulu kehamilannya. Setelah hamil datang lagi. Setelah hamil eh, melahirkan, kemudian datang lagi kamu sudah melahirkan. Ya Rasul saya sudah melahirkan. Hukumlah saya sekarang. Kata Rasul sesukan anakmu dahulu. Ya disusukan anaknya setelah dua tahun datang. Ya Rasul saya sudah disusukan. Jadilah anakmu dahulu. Sampai terakhir akhirnya wanita itu tidak jadi dihukum oleh Rasul. Kenapa? Sisi prinsipnya wanita itu sudah meyakini. Tapi ada hal-hal yang lain yang Rasulullah lihat lebih maslahat bagi si wanita itu. Tetapi ini sifatnya hanya kasus per kasus. Tetapi sifatnya yang umum itu harus sama. Ini sifat umum. Makanya ketika seseorang ingin membuat sebuah aturan hukum yang khusus untuk seseorang, itu jangan diumumkan untuk orang yang sama. Jadi itu sisi Rasul. Sama dengan kasus Umar tadi seorang yang tidak dipotong tangannya, itu hanya kasus itu saja. Tapi banyak orang yang kemudian juga mengalami hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang sifat personal itu bisa dijadikan sebagai landasan dengan syarat bahwa orang itu betul-betul memahami apa sesungguhnya yang dirasakan, dialami oleh orang tersebut. Ini sisi humanisme dari Islam tersebut, kemanusiaan. Tapi tidak lantas kemudian mengabaikan bahwa tidak ada hukum tersebut. Hukum tersebut ada, tapi pada dataran aplikasinya juga Islam membuka, ya, membuka keringanan-keringanan yang cukup beragam kan kota juga tidak serta merta berapa batasannya ya. dan ketika tidak ada yang pernah mau berwenang mengeksekusi tidak boleh juga tidak boleh kemudian eksekusinya dilakukan oleh individu-individu atau orang-orang tertentu jadi harus eksekusinya dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam konteks ini adalah ulul amri ketika ulul amri itu tidak ada ya tidak bisa kita menjalankan aturan itu karena inilah yang dinamakan hukum kolektif, bukan hukum individu. Sehingga setiap individu harus mendukung agar kemudian hukum kolektif itu bisa dilakukan. Yakin? Ya kalau hanya beberapa komunitas tertentu tidak akan berhasil karena membutuhkan sebuah masyarakat madani kalau diistilahkan sekarang kesadaran seluruh pihak akan pentingnya dan akan maslahatnya dari seluruh produk-produk hukum Allah baik dalam bentuk larangan maupun dalam perintahnya. Nah mungkin demikian komentar dari saya. Ada yang lain? Ya cukup haji aja. Haji sering ini. <laughs> Baik insya Allah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah terutama keyakinan kita bahwa Islam adalah segalanya bagi kita. Tapi ketika kita mentok tidak bisa mengamalkan Islam secara totalitas, kita katakan bahwa ini merupakan sebuah pentahapan dan kita akan lakukan pentahapan-pentahapan berikutnya.